Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man Di bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Alhamdulillah wa sahbihi rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan uh, eh, menjelaskan hari ini kita akan bahas uh, masalah taharah dan sholat untuk orang yang sakit Ya, ini tentu satu hal yang mungkin untuk para dokter dan para uh, petugas kawat medis karena uh, eh, dan di sini letak uh, eh, padang pahala bagi mereka-mereka pada karena dengan dengan mutar hal ini maka dia akan maka seorang dokter atau seorang perawat medis bisa membantu orang yang sakit yang mayoritas mereka adalah orang awam hal tentang hukum-hukum agama untuk bisa menjalankan aturan agama secara baik dan benar. Bagi terlebih-lebih lagi e, masyarakat kita yang awam itu sangat penuh jika e, berhadapan dengan nasihat seorang dokter. Oke ini satu kesempatan emas dan peluang pahala yang sangat besar yang perlu dimanfaatkan e, oleh para dokter untuk Eh, menjadi ladang pahala dan ini perlu diawali dengan ilmu yaitu mengetahui yang benar tentang bagaimana toharah dan sholat orang yang terkondisi sakit. Kita akan langsung masuk pada pembahasan eh, panduan toharah bagi orang yang sakit. Nah, kalau pada dasarnya orang yang sakit wajib bertolak dengan air dengan berwudu untuk menghilangkan hadas kecil dan mandi dengan air ketika untuk menghilangkan hadas besar. Hukum dasar ini berlaku untuk e, orang yang sehat dan orang yang sakit. Maka anggapan sebagian orang bahwasanya begitu sakit tidak langsung otomatis dianggap tidak wajib menggunakan air bisa langsung tayamum suatu anggapan yang tidak benar. Maka perlu dilihat nanti itu orang yang sakit yang mampu menggunakan air apakah tidak. Maka semata-mata sakit itu bukan alasan untuk meninggalkan air. Namun orang yang sakit yang tidak mampu untuk menggunakan air nah itu yang baru diperbolehkan untuk bertayamum. Maka prinsip ini perlu diperhatikan dan digarisbawahi bahasanya tidak semata-mata sakit orang itu boleh tayamum nanti melihat kondisi sakitnya dan apakah penggunaan air itu mengganggu kesehatannya apakah tidak berikutnya Nah maka jika seorang yang sakit itu tidak mampu tahu dengan menggunakan air ya, Eh, dan tidak mampu di sini boleh jadi karena dikhawatirkan. Kalau menggunakan air maka sakit akan semakin parah. Demikian juga manakala dikhawatirkan penggunaan air ini akan memperlama kesembuhan. Ya, secara teoritis seminggu dia sudah sehat normal gara menggunakan air maka bisa dua minggu nanti baru pulih maka kekhawatiran ini eh, kekhawatiran ini bisa menjadi alasan untuk ya, tidak menggunakan air dan bertayamu eh, oleh karena itu maka seorang yang sakit wajib untuk ya, idealnya dia punya kemampuan untuk melihat kondisi badannya sehingga mengatakan tidak mampu itu bukan karena nafsu namun eh, sikap objektif yang memang ini membahayakan. Oleh karena itu lebih eh, lebih pas jika ketentuan ini menimbang advis sultan. Ini jangan menggunakan air terlebih dahulu, jangan berwudu, nanti bapak akan tambah semakin parah sakitnya. Maka eh, maka ini lebih lebih objektif karena kalau dipasrahkan kepada orang yang sakit maka dikhawatirkan ada kekhawatiran nanti karena suka-suka nanti karena malas pada sebenarnya menggunakan air masih tidak mengapa nah, atau cara terus sebelumnya ini eh, Kemudian tentang tata cara tayamum, ya, tayamum itu satu hal yang sangat mudah, simple. Ya, tinggal dua telapak tangan diletakkan di satu tempat ya e, berdebu atau tanah, kalau tidak tanah ya sesuatu yang mengandung debu. Letakkan sekali, jika kemudian ada yang melekat di dua telapak tangan terlalu tebal, ya bisa ditiup untuk ditipiskan. Kemudian digunakan untuk mengusap seluruh bagian wajah. Dari yang namanya wajah adalah e, telinga sampai telinga, kemudian tempat e, terakhir tumbuhnya rambut dalam kondisi normal, bukan dalam kondisi botak. Kalau akunya kalau normal, kalau dulu kemudian normalnya segini kemudian e, putus botak ya tidak kemudian mengikuti botaknya, namun mengikuti kondisi normalnya sampai dahulu. Kemudian tanpa perlu napakkan tangan lagi ke tempat yang berdebu eh, dan dua telapak tangan di satu dengan yang lain saling digunakan untuk mengusap dan telapak tangan kanan untuk mengusap telapak tangan kiri dan sebaliknya. Ini cara yang eh, tepat dan cara yang paling kuat darinya untuk bertayamum. Maka tayamum tidak perlu sampai siku hadis yang menyatakan hal itu sampai siku hadisnya baik hadisnya lemah demikian juga tayamum itu cukup sekali menapak ya, untuk wajah dan dua telapak tangan tidak perlu dua kali karena hadis yang mengatakan dua kali juga hadis yang lemah hadis yang paling kuat dalam masalah tayamum hadis Ammar bin Yasir yang diatakan oleh Bukhari dalam sahihnya yang menjelaskan kalau cukup satu kali mengambil debu dengan cara menapakkan e, eh, telapak tangan di tempat yang berdebu dan cukup sampai telapak tangan saja pergelangan tangan tidak perlu sampai siku kemudian poin berikutnya jika tidak mampu bertahan sendiri eh, dia masih eh, dia bisa menggunakan air untuk berwudhu namun untuk sendiri tidak bisa maka di sini jika ada yang nunggu, ada keluarganya atau ada temannya yang nunggu, maka wajib untuk tetap berwudu dengan dibantu orang lain. Demikian juga e, masalah bertayamu. Jika bisa tayamu sendiri, maka itu lebih baik tidak merepotkan orang lain. Jika e, tidak memungkinkan, maka bisa dibantu oleh orang lain. Ketika dia mampu untuk atau mampu untuk yang mampu untuk berwudu, mau tidak ada yang menjaga, tidak ada yang menemani, sehingga kesulitan eh, dan dia tidak bisa ke belakang, tayang uh, eh, tidak bisa, ya, ya, baru ketika itu dia tayamum karena tidak mampu untuk berwudu. Namun ketika badan masih mampu untuk berwudu dan ada yang bisa membantu untuk berwudu maka wajib berwudu. Kemudian untuk luka, jika ada luka pada anggota tubuh yang wajib dapatkan toharoh, maka pada dasarnya eh, luka tersebut jika memungkinkan disikapi normal. Eh, ketika itu tangan misalnya harus kena basuhan air wudhu, ya. kalau memungkinkan tetap dibasuh sebagaimana biasanya. Namun jika tangan tadi dibasuh ketika berwudu itu dibasuh ini membahayakan kesehatan, maka eh, bagian yang kena luka tadi diusap. Diusap itu artinya cuma eh, dilewati tangan ya atau telapak tangan yang sedikit basah, tidak sampai diguyur, ya, namun cukup sekedar basah saja. Ini baru maka misalnya sebagian tangan Eh, tengah ini mungkin misalnya terluka, ini bisa diguyur, diguyur, maka ini diguyur, diguyur. Hmm, maka ini tetap dibasuh, dibasuh, kemudian bagian yang terluka tidak boleh dibasuh, eh, menurut pertimbangan kesehatan tidak boleh dibasuh, maka luka tadi dan ini kita bahas luka terbuka. Nah, luka yang tidak terbuka nanti akan dibahas di poin berikutnya. Maka jika tidak memungkinkan ini diusah. Dengan cara tangan dibasahi dengan sedikit air lalu dilakukan kepada bagian yang luka. Nah, jika diusap itu juga dinilai membahayakan kondisi kesehatan tubuh, maka ditayamumkan untuk bagian yang terluka. Artinya dia putus secara normal sampai kaki kalau tadi tangannya luka, tangan yang wajib dibasuh dibasuh. Namun bagian tengah tangan, tengah-tengah tangan ini terluka. Dibasuh tidak boleh, diusap juga tidak boleh. Ya makanya ini dilewati, dilewati. Nanti setelah selesai berwudu sampai kaki, nanti plus tayamum. Nanti plus tayamum dan tayamum tadi itu mentayamumkan kan bagian yang luka. Tapi tayamumnya gimana normal? Tayamumnya seperti biasa, nampakkan e, ke wajah, kemudian ke telapak tangan dengan niat dengan niat itu untuk mentayamumkan bagian yang terluka yang tadi e, tidak diapa-apa, tidak diapa-apain, dibasuh tidak, diusap juga tidak. Ini nanti ditayamumkan Tayamumnya biasa setelah selesai wudhu sampai kaki Mandi juga demikian, sama maka misalnya wudhu, maka wudhu sampai selesai sampai kaki ini tadi kan cuma dilewati, ada beberapa senti dilewati. Tidak dibasuh tidak diusap. Yang lain dibasuh secara normal dan setelah basuh kaki selesai maka ini ditayamumkan tayamum seperti biasa tayamum seperti biasa muka dan telapak tangan dengan niat ini untuk mentayamumkan bagian yang dilewati tadi demikian juga mandi muka mandi dia masih memungkinkan untuk mandi namun ada luka muka seluruh badan diburu dengan air bagian tadi ternyata ini luka terbuka di Basro nggak memungkinkan diusap juga jangan pokoknya sama sekali kita itu dari air tidak boleh tak air bagian luka hati ya sudah maka nanti mandi sampai selesai dan setelah selesai mandi tayamu setelah selesai mandi tayamu untuk kan bagian luka terbuka ya tidak kena air sama sekali Kemudian jika ada anggota badan yang mengalami patah tulang sehingga diikat dengan kain tobat atau dikip, maka e, kain tobat atau kip tersebut diusap dengan air sebagai ganti dibasuh dengan air. Cukup tangan itu sedikit basah dan diusap. Bagian yang lain tetap dibasuh. Jadi patah tulang yang di tangan, di tengah bagian tengah-tengah tangan, maka yang lain dibasuh namun kecuali yang bagian terakhir tadi nanti dirusak. Dan di sini e, eh, diusapnya itu cuma boleh diusap bagian yang memang betul-betul perlu untuk diperban. Perlu untuk diperban. Jika perbannya terlalu melebar, e, maka bagian yang tidak membutuhkan perban itu tetap wajib kena air maka di sini perlu uh, satu ilmu yang perlu diketahui para dokter ya, ketika dia pasang perban hanya boleh pas kebutuhan saja tidak boleh terlalu melebar karena kalau melebar maka si sakit tadi punya kewajiban untuk ya, ngerogoh atau apa ya, supaya bagian yang kelewatan yang terlalu lebar tadi tetap kena air Diusap dengan air sebagai ganti dibasuh dengan air dan kondisi ini anggota tersebut tidak perlu ditayamumkan karena usapan adalah pengganti basuhan. Ya, maka kalau nah, maka dalam kondisi ini sudah kalau dalam kasus luka yang terbuka tadi ada ditayamumkan kalau tidak perlu ya, dengan uh, gift atau uh, itu diusap dah selesai sampai kaki ya sudah. Tidak ada lagi tambahan tayamum. Nah, beda kalau luka terbuka yang kemudian tidak kena apa-apa. Tidak di, tidak mendapatkan perlakuan apapun di basuh tidak bisa tidak. Nanti ada di tayamumkan. Kemudian boleh uh, berkaitan dengan ketentuan tayamum boleh bertayamum dengan menggunakan Uh, media tembok atau sesuatu yang suci, benda-benda yang suci asalkan di situ mengandung debu mengandung unsur tanah. Ya, namun jika tembok yang eh, jika tembok yang dirusak tersebut terlapisi sesuatu yang dinilai tidak sejenis dengan bumi, semisal cat maka tidak boleh digunakan untuk tayammum kecuali di sana jika ketempelan debu atau semisal itu eh, yang merupakan bagian dari bumi. Dan jika tidak memungkinkan tayamum langsung dengan bumi atau tembok yang mengandung debu, maka diperbolehkan ya, meletakkan tanah di satu wadah tertentu, mangkok atau yang lain. Dan ketika perlu tayamum, maka tanah tidak di eh, diletakkan di mangkok yang berisi debu tadi untuk tayamum. Dan uh, masih ketentuan berkaitan dengan masalah tayamum Jika salah itu bertayamum untuk sholat duhur misalnya Eh, dan dia tidak berhadas, tidak kentut hmm, sampai waktu asar tiba, maka tidak harus tayamum kembali untuk mengerjakan sholat asar karena dia masih dalam keadaan suci. Ini sebenarnya satu perkara yang diperselisihkan para ulama fikih. Hmm, apakah satu tayamum itu boleh untuk dua kali sholat fardu? Hmm, maka sebagai ulama fikih dari itu syafi'iyah mengatakan tidak boleh mengatakan tidak boleh tayamum itu cuma boleh untuk satu sholat fardu maka ketika tiba waktu sholat fardu berikutnya meskipun belum kentut belum kencing eh, wajib mengulang tayamum nah, pendapat yang paling kuat eh, tidak demikian karena namun ketentuan tayamum mengikuti ketentuan berwudu. Bagaimana jika kita berwudu ketika kita wudu sholat duhur belum batal sampai asar maka boleh sholat asar dengan wudu duhur. Maka demikian juga ketentuan untuk tayamum ini pendapat yang paling kuat dan dua pendapat ulama dalam masalah ini. kemudian jika si sakit itu bertayamum karena junub dia tidak perlu bertayamum kembali kecuali jika mengalami junub kembali. Namun selama waktu tersebut dia perlu tayamum jika terjadi hadas kecil. Maka ketika dia mau sholat duhur, dia tayamum untuk sholat, dia dalam kondisi junub karena mimpi. Maka dia tayamum sebagai pengganti mandi dan dengan itu dia sholat duhur nanti kalau dia mau sholat asar ya, kalau dia mau sholat asar ya, atau udah ya, jika dia belum mengalami junub nanti tidak perlu ada tayamu karena junub tayamu karena junub cuma sekali di awal tadi Adapun ketika untuk sholat asarnya maka lihat dia sudah kentut atau tidak jika ternyata dia kentut sudah kentut, ya, maka dia perlu tayamum lagi dan tayamum di sini adalah tayamum untuk adas kecil. Adapun tayamum untuk adas besarnya cukup di awal. Tayamum adas kecilnya maka mengikuti apakah terjadi adas kecil ataukah tidak. Namun jika orang itu tayamum karena karena Juno ya, dia tayamum karena Juno ya, dan dia dalam kondisi sakit, maka perlu diketahui ya, nanti jika dia sudah memungkinkan untuk memakai air dia wajib mandi hmm, dia wajib mandi kalau sudah memungkinkan untuk menggunakan air kemudian berikutnya Kemudian eh, berikutnya adalah permasalahan tentang eh, panduan sholat bagi orang yang sakit. Maka ketentuan awal dari berlaku orang yang sehat ataupun sakit, seorang yang sakit tetap berkewajiban untuk sholat waktu sambil berdiri atau dengan berdiri. Kalau bisa berdiri, wajib dengan berdiri, meskipun berdirinya berdiri yang tidak sempurna. Misalnya meskipun berdirinya ya, tidak bisa berdiri tegak, ya, berdirinya cenderung kokoh. Ya, dia bisa berdiri, namun berdirinya tidak berdiri tegak, namun seperti orang kokoh, namun masih bisa. Wajib sholat sambil berdiri. Demikian juga uh, jika dia bisa berdiri namun harus sandaran tembok berat badan di uh, dibebankan pada tembok di samping kanannya atau samping kirinya maka sholat sambil sandaran tembok hmm? itu kayaknya ini uh, itu ke kepengen pulang tuh bagian ke sakit hmm, sholat nih hmm? masalah sholat, sholat. iya tentang sholat Campanha do Vila lewat aja. Ya, kita kembali ke masalah toharoh Seorang yang sakit pada dasarnya tetap berkewajiban untuk mengerjakan sholat dalam kondisi badan yang bersih dari najis Namun jika dia tidak memungkinkan untuk bersih dari najis Tetap wajib sholat meskipun badan bernajis Dan sholat dalam kondisi semacam ini dan tidak perlu diulangi maka di antara syarat sah sholat adalah bersihnya badan dari najis. Nomor ini syarat yang bisa ditawar. Ini syarat yang bisa ditawar. Ketika kondisi tidak memungkinkan badan bersih dari najis, maka tetap sholat meskipun badan bernajis. Maka ini sehingga syarat sah sholat adalah badan bersih dari najis itu bersyarat jika mampu jika mampu untuk membersihkan badan dari najis jika tidak mampu ya maka tidak mengapa tetap wajib sholat meskipun badan bernajis demikian juga orang yang sakit tetap wajib mengerjakan sholat dengan menggunakan pakaian yang bersih jika pakaian yang dikenakan terkena najis maka wajib untuk dibersihkan atau diganti dengan pakaian yang bersih jika tidak memungkinkan dua-duanya dibersihkan, dicuci atau dikucek eh, bagian yang kena najis itu tidak memungkinkan, diganti juga tidak memungkinkan, maka tetap wajib sholat meskipun pakaian terkena najis. Sholat dalam kondisi bisa tidak perlu diulangi. Maka demikian juga di antara syarat sah sholat adalah bersihnya pakaian dari najis, namunnya adalah bisa kita katakan persyaratan yang bisa ditawar. Artinya ini menjadi syarat, menjadi kewajiban jika memungkinkan untuk dilakukan. Jika tidak memungkinkan untuk dilakukan, maka meskipun celananya e, najis karena kena kencing e, atau kemudian kena e, berak, e, itu tidak bisa dilepas karena tidak ada gantinya. Ya sudah maka sholat meskipun dalam kondisi pakaian dan najis. Kemudian tentang tempat sholat, maka seorang yang sholat wajib sholat di atas sesuatu yang suci. Maka dia misalnya sholatnya eh, di tempat tidur, maka tempat tidurnya kasurnya itu seharusnya bersih dari najis. Jika tempat yang tidak digunakan untuk sholat mengandung najis maka wajib dibersihkan atau diganti dengan alas lain yang suci, misalnya itu tikar dia tidur di atas tikar otaknya tikarnya diganti diganti dengan tikar yang bersih atau paling tidak minimal kalau tidak memungkinkan untuk diganti eh, sangat merepotkan maka dilapisi dengan alas lain yang bersih jadi hmm. kasur kasurnya najis menggantinya satu hal yang tidak memungkinkan ya, akhirnya kasur tadi dikasih tika tikanya tika yang bersih eh, karena orang yang e, eh, e, eh, dan sholat dalam kondisi seperti ini dinilai sholat di atas tempat yang bersih karena yang menjadi syarat e, tempat yang bersih untuk sholat adalah yang alas langsung dipakai untuk sholat. Meskipun di bawahnya najis dan masalah. Meskipun barangnya najis, asal najisnya tidak tembus, tidak masalah. Dia tetap dinilai sholat di tempat yang bersih. Tidak disyaratkan harus atas bawah bersih semua. Seandainya bawah e, najis, namun atasnya ada alasnya dan alasnya itu bersih, maka itu e, sholat di atas tempat yang bersih. Kalau misalnya contoh yang lain, sholat di atas septic tank di atas septic tank itu sah tidak ada masalah lu aja tidak masalah karena yang penting gimana tempat langsung untuk sholat tempat yang langsung dipakai untuk sholat ini ada cocokan, ya, penutup septic tank adakah najis di sini tidak ada ada bawahnya tidak masalah sholat di situ sah maka ini kasurnya najis Sebenarnya najis. Kemudian dikasih eh, lapis, uh, alas, uh, tikar yang bersih. Ketika digunakan untuk sholat, apakah ada najis di tikar ini? Tidak ada. Najisnya di bawahnya. Ya, sudah tidak masalah. Kali jadi poin pokok dalam tempat sholat itu harus bersih. Itu tempat sholat, alas sholat yang langsung dipakai untuk sholat. Meskipun bawahnya najis atau mengkotor. Jika juga tidak memungkinkan, maka tetap wajib sholat dan terus dibunyikan dan selanjutnya sah tidak perlu diulangi. Kemudian poin terakhir tentang masalah tohawa, seorang yang sakit tidak perlu menunda sholat hingga waktu berakhir karena alasan tidak mampu tohawa dengan benar. Maka karena tohawa itu adalah syarat dan satu kewajiban Tohawa bersih dari najis itu adalah tohawa adalah syarat dan kewajiban jika memungkinkan dan bisa ditawar ketika tidak memungkinkan. Nah saat sah sholat yang tidak boleh ditawar adalah waktu. Kecuali dia dalam kondisi yang membolehkan jamaah. Jika tidak dalam kondisi yang membolehkan jamaah, maka saat waktu tidak boleh ditawar. Sebelum waktu berakhir, sholat harus sudah dikerjakan. Adapun saat yang lain bisa ditawar. Tidak mungkin memungkinkan menghadap kiblat, makanya tidak menghadap kiblat juga tidak apa-apa. Ya, tidak mungkin uh, bersih dari najis maka tidak bersih dari najis juga tidak apa-apa yang penting sholat dikerjakan sebelum waktu berakhir Sikap yang tepat adalah dia berdoa sebisanya kemudian mengerjakan sholat pada waktunya meskipun ada najis yang tidak bisa dihilangkan dari badannya, dari pakaiannya ataupun tempat sholatnya. Mengat firman Allah Subhanahu wa taala di surat At-Tahabbur ayat yang ke-16, "Fattaqullaha mastata'tum." bertakwalah kepada Allah semaksimal usaha dan kemampuan kalian. Karena sebagian orang eh, eh, belajar tohawanya itu tidak rampung, tidak selesai. Akhirnya pas sholat itu tidak sholat, eh, pas sakit tidak sholat. Itu banyak. Sehingga banyak orang itu mati dalam keadaan tidak sholat gara-gara ini. Belajar tohawanya belum selesai baru dapat pelajaran pokoknya sholat itu wajib bersih najis eh, badan pakaian tempat sholat wajib bersih dari najis eh, lanjutannya itu pas ngantuk jadi gak kedengeran jika memungkinkan nah, eh, pakaian eh, badan pakaian tempat sholat itu menjadi sah, sah sholat harus bersih dari najis nah, itu dengar pas itu nah pas selanjutnya itu pas ngantuknya kan ah, padahal ada lanjutannya jika memungkinkan nah, jika tidak memungkinkan tetap sholat meskipun bernajis nah itu pas pas tidurnya cuma dengar depannya saja dan syarat saat sholat badan pakaian tempat sholat harus bersih dari najis harus kalau tidak tidak sah nah, itu melek Nah itu yang diingat sampai sampai tua yang diingat akhirnya pas sholat merasa badan saya najis, bagian saya najis, akhirnya tidak sholat. Alasannya dulu pelajaran Pak Kiai, dulu pelajaran usulan saya ketika ngajarin sholat itu sangat sangat sholat harus e, badan, pakaian dan tempat sholat harus bersih dari najis. Nah, ini gara-gara belajarnya setengah, separuh atau campur ngantuk, campur tidur. Nah, itu akhirnya mati dalam keadaan tidak sholat dengan alasan eh, tidak bisa tolak dengan benar. Ini satu sikap yang keliru. Eh, seharusnya bertakwa kepada Allah semaksimal kemampuan kalian. Sudah maksimal kemampuannya, maka Allah maafkan yang kuat. Kemudian eh, poin berikutnya adalah panduan sholat bagi orang yang sakit. Ya, tadi uh, eh, seorang yang sakit tetap berkewajiban untuk sholat fardu sambil berdiri, sholat fardu sambil berdiri. Karena kalau sholat sunnah tidak wajib sambil berdiri, meskipun dalam kondisi badan sehat. Sekalipun badan sehat, sholat sunnah boleh sambil duduk. Iya. Eh, meskipun alasannya sekedar malas berdiri, ya, habis sholat duhur ah malas. Kalau untuk badi harus berdiri, ya sudah sholat saja sambil duduk sholat tahajud zuhur sambil duduk eh, itu boleh dan sah dengan sepakat ulama. Karena berdiri untuk sholat sunnah hukumnya mustahak dan bukan wajib. Hukumnya dianjurkan dan tidak wajib. Yang wajib berdiri itu wajib untuk sholat fardu. Maka di sini kita katakan ya, tetap berkewajiban untuk sholat fardu sambil berdiri. Karena kalau sholat sunnah tidak wajib sambil berdiri meskipun badan sehat. Maka mesti wajib sambil berdiri meskipun tidak bisa berdiri tegak, berdirinya condong, agak membungkuk. Namun masih bisa, tapi bungkuk ya tidak apa-apa. Tetap sholat sambil berdiri meskipun berdirinya berdiri bungkuk. Ya, atau bisa berdiri namun dalam sadaran dalam maka wajib untuk eh, berdiri ya, meskipun dengan sandaran tempo Bisa berdiri namun harus sambil pegangan. sambil berpegang dengan sesuatu. Orang kalau sholat di bis, dia tidak bisa sholat sambil berdiri kecuali sambil pegangan uh, sesuatu. Maka sholat sambil berdiri meskipun sambil pegangan. Kemudian jika tidak mampu sholat sambil berdiri maka sholat dikerjakan sambil duduk. Ini boleh sambil duduk ketika tidak mau berdiri. Sebagai orang beranggapan begitu sakit langsung sholat sambil duduk. Ini tidak benar. Tidak semua orang yang sakit boleh sholat sambil duduk. Melihat apakah dia mampu berdiri atau tidak. Jika masih mampu berdiri wajib sambil berdiri. Dan lebih aktor bentuk duduknya adalah bersila pada saat posisi berdiri dan rukuk. Jika tidak mampu sholat sambil duduk, maka sholat dikerjakan sambil berbaring menghadap kiblat. Boleh jadi kepala di utara atau kepala di selatan. Yang penting menghadap kiblat. Eh, lebih miring ke kanan dalam artian kepala di sebelah utara itu lebih baik. Namun bukan sebuah keharusan. Boleh juga eh, kepala di sebelah selatan. Jika tidak memungkinkan sambil menghadap kiblat, maka sholat sambil berbaring meskipun tidak menghadap kiblat, meskipun menghadap atas. Meskipun menghadap atas itu berbaring. Atau maaf eh, kalau eh, kalau menghadap atas berarti terlentang. Ya. Maka tetap wajib eh, jika memungkinkan berbaring maka tetap berbaring meskipun posisinya tidak bisa menghadap kiblat karena posisi bed tidur yang tidak utara atau ke selatan eh, maka posisi yang lain sehingga dia berbalik namun menghadapnya tidak menghadap ke arah kiblat kalau menghadap ke arah kiblat adalah satu hal yang wajib dan syarat sah sholat jika memungkinkan jika tidak memungkinkan tidak harus menghadap kiblat dan sholat dalam kondisi saat tidak perlu diulangi Kemudian jika memang tidak mampu sholat sambil berbaring, maka sholat sambil terletak. Sholat sambil terletak berarti wajah menghadap ke kurang lebih ke atas. Dengan posisi dengan ideal posisi kaki di arah kiblat dan kondisi ideal maksudnya kepalanya sedikit ditegakkan sehingga wajah bisa menghadap ke arah kiblat, ke arah barat. Jika kaki tidak memungkinkan menghadap ke arah kiblat, maka sholat sebisanya. Dan itu sudah sah dan tidak perlu diulangi. Kalau menghadap kiblat adalah sebuah keharusan jika memungkinkan. Jika tidak memungkinkan karena posisi bed yang tidak eh, memungkinkan untuk itu, atau tidak ada yang bisa geser jika bisa digeser-geser tidak ada uh, teman yang uh, yang perlu yang bisa geser-geser maka sholat bisa dan berdasarkan uh, uh, pembahasan para ulama ketika sholat dalam kondisi sakit kondisi terlentang kaki menghadap kiblat maka ini eh, adalah bantahan pada sebagian orang yang berpendapat kalau tidur tidak boleh kaki menghadap kiblat yang benar boleh saja waktu tidur kakinya menghadap kiblat. Buktinya para ulama fikih menyampaikan eh, jika tidak mampu eh, berbaring maka eh, sholat sambil terlantar, kaki menghadap kiblat. Jadi sangat eh, sangat memungkinkan itu terus menerus posisinya dibuat bednya posisinya seperti itu sehingga tidurnya juga kondisinya seperti itu. Tidak mudah diubah Eh, di pusat geser terus yang itu e, malah merepotkan. Kemudian e, orang yang sakit berkewajiban melakukan gerakan hukum dan sujud secara normal. Jika tidak mampu hukum dan sujud secara normal diganti dengan isyarat kepala. E, caranya saat sujud posisi kepala lebih rendah daripada saat hukum. Jika tidak mampu secara normal, namun kuat, namun mampu, eh, jika mampu secara normal, namun tidak mampu sujud secara normal, maka wajib hukumnya seperti biasa saat hukum dan baru berisar dengan kepala untuk pengganti sujud. Demikian pula jika mampu sujud secara normal, namun tidak mampu hukum secara normal, maka gerakan sujud dilakukan seperti biasa, sedangkan hukum diganti dengan isyarat. Kalau dalam kondisi uh, tertentu boleh jadi misalnya uh, kakinya patah atau semacam itu, eh, maka dia tidak memungkinkan sujud secara normal. Namun ukur masih bisa dengan bersandar atau dengan sandal tembok atau bagaimana dengan bentuk ukur masih bisa dia lakukan. Namun untuk nekuk nekuk kaki tidak mungkin untuk sujud. Eh, maka dalam kondisi ini berdiri uh, sholat sambil berdiri dan berisi berdiri tidak sambil berdiri ya. kemudian nanti sujudnya sambil duduk dan sujudnya sambil duduk kemudian kepala dibungkukan sebagai isyarat kalau dalam kondisi sujud ya. nanti kemudian nanti uh, rokaat kedua nanti berdiri lagi Rakaat kedua berdiri lagi, maka uh, eh, rukuk sambil berdiri, tidak sambil berdiri, nanti mau sujud, nanti duduk lagi. Duduk lagi, kepala dibungkukkan. Demikian juga itu untuk orang yang mampu rokok namun tidak mampu sujud. Ya. Boleh jadi ada orang yang ya, rokok tidak bisa karena bisa, ini rokoknya tidak bisa, namun sujudnya bisa maka dia tetap sholat apa yang bisa dilakukan secara normal wajib dilakukan secara normal yang tidak bisa eh, dilakukan secara normal dalam hal ini rukuk nah, nanti pas ruko duduk nanti pas rukuk mengambil posisi duduk duduk di kursi misalnya kemudian kepala sedikit di, direndahkan sebagai isyarat pengganti ruko. kemudian jika si sakit tidak mampu berisarat dengan kepala saat untuk e, eh, berisarat dengan kepala saat rukuk dan sujud, maka berisarat dengan mata. Caranya dengan memejamkan mata sejenak untuk rokok dan memejamkan mata agak lama untuk berhenti sujud. Sedangkan isyarat dengan jari ya. Sedangkan isyarat dengan jari sebagaimana dilakukan oleh sebagian orang yang sakit adalah tindakan yang tidak benar dan tidak berdasar. Tidak ada dasarnya dalam Al-Quran, hadis, ataupun sekedar pendapat ulama. Maka ada sebagian orang yang sakit yang uh, sholat itu isyarat dengan jari. Nah, ketika berdiri, uh, jari tulisnya ditegakkan, kemudian nanti untuk uh, rukunnya jarinya dicondongkan, nanti tidak jari ditegakkan, kemudian sujud dari jari dirubahkan hanya ada sebagian orang yang sakit itu sholat dengan isyarat jari ini tidak berdasar baik dari Al-Quran ataupun hadis bahkan meskipun sekedar pendapat ulama yang tanpa dasar Al-Quran dan hadis pun juga tidak ada Kemudian jika tidak mampu berisyarat dengan kepala ataupun berisyarat dengan mata maka berisyarat dengan hati alias diniatkan di dalam hati. Kita berdoa baca surat al-fatihah seperti biasa, lantas berniat dalam hati ukur, sujud, tidak dan duduk. Dengan tetap membaca pikir-pikir yang dianjurkan e, pada saat masing-masing gerakan. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, inna malikul dan setiap orang itu akan mendapatkan balasan nilai sebagaimana apa yang dia niatkan. Kemudian sisakan wajib mengerjakan sholat waktu pada waktu yang masing-masing dan mengerjakan apa wajib dilakukan sebisa mungkin. Jika kesulitan mengerjakan sholat pada waktu yang masing-masing, maka orang yang sakit boleh menjamak sholat. Menjamak sholat dulu uh, duhur dengan asar, maghrib dengan isya, jamak takdir boleh, jamak takhir boleh, Mana yang lebih afdol, mana yang lebih mudah, mana yang lebih nyaman, itu yang lebih afdol antara jamak takdir atau jamak takhir. Dan tentu saja sholat subuh tidak bisa dijamak dengan sholat isya ataupun dengan sholat duhur. Dan ini adalah jamak tanpa kosong jika dia tidak dalam kondisi bepergian sholat, nah, itu sakitnya di rumah, dirawat di rumah atau rumah sakit dekat rumah. Nah, jika dia untuk berubah pergi ke Jakarta, eh, maka dirawat di rumah sakit Jakarta, maka nanti diperbolehkan, nanti jamaknya bisa jamak plus kosong. Nah, jika dia orang Jogja dan sakitnya di rumah, ya, maka cuma jamak saja tanpa kosong. Dan itu boleh jamak jika kesulitan untuk sholat di waktunya masing-masing. Kesulitan kalau suatu bolak balik kamar mandi. Eh, dokter mengatakan jangan sering bolak balik, jangan banyak terlalu banyak gerak, nah, itu dijaga. Tapi jika masih muda dan memungkinkan dia untuk sholat di waktunya masing-masing, normal di waktunya masing-masing, maka tidak boleh menjamak sholat. Jadi, tidak semata-mata sholat boleh, eh, tidak semata-mata sakit langsung boleh menjamak sholat, namun perlu dilihat gimana kondisi dia saat sakit. Apakah perlu dalam kondisi yang perlu dan mengharuskan untuk jamaah ataukah tidak. Demikian kalau lebih ya kita kesempatan kali ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.